Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat agung, yang kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا Jika kalian hendak menghitung menghitung nikmat Allah Ta'ala, maka saya kalian tidak mampu menghitungnya. Maka, fa'alaina asyukur. maka wajib atas kita semua adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala fi bitahqiqil ibadat yaitu dengan mewujudkan segala peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sedang berada di dalam nikmat Allah taala yaitu nikmat majalisul ilm, nikmat bermajalis ilmu yang tidak tersamarkan bagi kita semua akan keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu dan berulang-ulang dalil-dalil yang kita sampaikan terkait dengannya barakallahu fikum dan salah satu dalil yang menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar di dalam majelis ilmu adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah adalah merupakan taman dari taman-taman surga. Oleh karena itu beliau menganjurkan kepada kita semua ala tarta'u bi riyadil jannah tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga. Maka barakallahu fikum ketika majalisul ilm adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah maka itu menunjukkan bahwa majelis ilmu adalah tempat yang mulia tempat yang penuh dengan barokah yang penuh dengan sakinah yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu alhamdulillah kita masih senantiasa diberi al-azm wal quwwah tekad dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bersungguh-sungguh dan bertekad menghadiri majelis-majelis al-ilm, majelis-majelis ta'lim yang di dalamnya dibacakan kitab Allah, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bifahmi salafi hadhil ummah dengan pemahaman pendahulu umat ini yaitu salafuna salih pendahulu-pendahulu kita yang saleh minan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min tabi'ihim wa min tabi'ihim yaitu dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dari kalangan para tabi'in dan para tabi tabi'in yang mereka itu adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu setelah para nabi dan rasul maka mereka itulah manusia yang terbaik yang disebutkan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thummal ladzina yalunahum sebaik-baik manusia adalah di zamanku yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelahnya yakni para tabi'in rahimahumullah kemudian setelahnya yakni para tabi'in tabi'in mereka lah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini maka alhamdulillah ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Islam dan menganut memeluk Islam dinul Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada selainnya. Kemudian setelah itu kita pun diberi taufik yang lebih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengenal ahlu sunnati wal jamaah bifahmi salafi hadhil ummah yaitu mengenal ahlus sunnah wal jamaah dengan pemahaman para salaf pendahulu-pendahulu kita yang saleh maka ini adalah merupakan taufik yang lebih khusus dari seluruh kaum muslimun yang telah mendapatkan hidayah untuk berislam berdinul Islam maka itulah yang disebutkan oleh para ulama hidayah, hidayatan. Bahwa hidayah itu ada dua jenis. Ada hidayah fitorik dan ada hidayah ilat tariq. Hidayah yang pertama adalah hidayah memeluk Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua adalah hidayah setelah kita mengenal Islam, yaitu mengenal cara berislam yang benar, yang difahami oleh para salafun saleh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan taufik yang kedua ini dalam hadis beliau yang dikenal hadis iftirakul ummah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, iftaraqatil yahud ala wahid wa sab'ina firqah atau ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpecah Yahudi di zamannya menjadi 71 golongan semuanya neraka satu yang masuk surga yakni Yahudi kaum Nabi Musa alaihi salam sebelum diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga terpecah Nasara menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk ke dalam surga yaitu kaumnya Nabi Isa salam sebelum diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan akan terpecah umatul Islam menjadi 73 golongan semua ke dalam neraka dan satu yang masuk dalam surga. Demikian barakallahu fikum merupakan sunnah sunnatullah bahwa umat ini terpecah dan semua masuk melalui proses neraka walaupun mereka tidak kekal di dalamnya. Dan satu yang langsung masuk surga satu golongan yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah di dalam riwayat lain mangkana alai ala mithli ma ana alaihi wa ashabi yaitu orang-orang yang komitmen berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabat-sahabatku. Mereka ini barakallahu fikum satu golongan yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Di dalam riwayat lain mereka itu al-jamaah yaitu al haqqu wa ahluhu wa in kunta wahdak. Sebagaimana sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala an ketika ditanya tentang jamaah maka beliau mengatakan jamaah adalah kebenaran dan orang-orang yang mengusung kebenaran tersebut walaupun engkau sendirian. Di sini menunjukkan bahwa kebenaran tidak dinilai, tidak ditimbang dengan jumlah, tetapi kebenaran itu ditinjau dan ditimbang dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafun salih pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ini sebagai mukaddimah barakallahu fikum. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tingginya atas segala taufik dari Allah taala dengan kita memeluk dinul Islam sebagai din yang diridhoi Allah taala dan bukan din yang lainnya. Kedua, kita bersyukur pula kepada Allah dengan taufik yang lebih khusus yaitu mengenal cara berislam, cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar yaitu berdasarkan pemahaman para salafun saleh yang mereka dikenal dengan ahlu sunnati wal jamaah atau ahlul ahlul hadis wal asar atau al jamaah atau mereka juga dikenal dengan as-salafiyah yaitu salafiyun yang berkomitmen di atas pemahaman para salaf pendahulu-pendahulu yang soleh yang telah direkomendasi oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. <clears throat> Taib. Bahkan para kalafikum berulang pula saya terangkan dan menyinggung hal ini di dalam suratul Fatihah. Dalil wajibnya kita berpemahaman dengan pemahaman para salaf. Terdapat di dalam suratul Fatihah. Ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Ihdinas siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim, ghairil maghlubi alaihim waladhallin. Ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula yang disesatkan. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan suratul Fatihah tersebut dalam suratul Nisa. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa mereka itulah yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi siddiqin para syuhada dan para as-solihin mereka itulah sebaik-baik teman yang sepantasnya dijadikan sebagai teman. dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menafsirkan orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus siratal mustaqim dari kalangan para nabi. Kemudian setelahnya yaitu siddiqin dan para sahabat digelari dengan siddiqin. Sahabiyah digelari dengan siddiqah seperti Abu Bakar As-Siddiq dan juga putri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka para siddiqin adalah orang-orang yang jujur yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani dan mengembang Islam, dakwatul Islam ini. Syuhada, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berjihad di jalan Allah dalam berbagai ghazawat, dalam berbagai peperangan. Yang mereka itu telah dikenang di dalam sejarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang mereka para sahabat baik ashabul ansar ashabul al muhajirin wal ansar atau orang-orang yang berbaiat di bait pohon Ridwan atau para mujahidin pada perang Badar perang Uhud perang Mu'tah dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala semua menyebutkan di dalam Al-Qur'an mereka itu para syuhada para sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan as-solihin para ulama yang mengikuti para sahabat dengan ikutan yang benar para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman dan mereka dikenal dan dikenang sepanjang zaman dan ila yaumil qiyamah insyaallah taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir, dan seterusnya dari sekian para banyak ulama yang mewarisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu yang menempuh jalan siratal mustaqim. Demikian barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi perkara yang wajib bagi umatul Islam untuk mengikuti jalannya para salafun salih atau mereka disebut dengan orang-orang yang mutaakhirin dengan as-salafiyun. Para salafiyun yaitu yang mengikuti para salaf Demikian barakallahu fikum dan ciri khas yang paling menonjol dari mereka dari zaman ke zaman adalah sangat antusias dan bersemangat di dalam mendakwakan tauhidullah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan kita barakallahu fikum pada bab terkait dengan syirik dan jenis-jenisnya. Demikian pula jenis-jenis syirik akbar dan juga syirik al-asghar. Maka kita telah banyak menjelaskan akan hal ini barakallahu fikum dan ini merupakan sekali lagi ciri khas dari dakwah ahli sunnati wal jamaah dakwah salafiyah mereka sangat komitmen dan antusias bersemangat menjelaskan akidatul Islam yang benar, menjelaskan tentang bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan akan makna kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini sekali lagi sentral segala sentral usul segala usul, asas segala asas dalam Islam adalah seluruhnya wajib dibangun di atas dua kalimat syahadah. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga seluruh ibadah-ibadah, amalan-amalan apa saja ketika dibangun di atas dua kalimat ini, maka amalan itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya seluruh ibadah apa saja ketika melalaikan salah satu dari dua syarat yang terkandung dari dua kalimat tersebut, maka pasti amalan itu tertolak dan tidak di, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ikhlas ketika cacat syarat ikhlas, syarat tauhid, maka Allah jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang menghadapi amalan setiap hamba, yakni di hari kiamat. Kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan, tidak berbekas. Karena tidak dibangun di atas tauhidullah, tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Bukhari Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza" ma laisa minhu fahuwa raddun wa fi li muslim wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang mengadakan suatu urusan yang tidak ada contoh dari kami yakni dari Rasulullah dan para sahabat maka pasti tertolak dalam lafaz Imam Muslim barang siapa yang beramal dengan amalan apa saja yang tidak ada contoh dari kami yakni tidak mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Sehingga amalan apa saja, seluruh ibadah apa saja yang kita lakukan wajib dilandasi di atas dua kalimat tersebut, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mentauhidkan Allah dan mentauhidkan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan barakallahu fikum Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Tabarak bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menguji siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Al Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menyatakan orang yang paling baik dan benar amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu adalah yang paling ikhlas di atas tauhid dan yang mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tujuan kita diciptakan barakallahu fikum. Untuk diuji oleh Allah siapa yang paling mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fid ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan berapa beberapa jenis ibadah yaitu istighatha kemudian isti'anah, isti'adah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka juga penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang ibadah an-nadhr wadh-dhabhu yaitu menyembelih dan bernadar juga adalah ibadah. Ketika ibadah ini tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah pasti tertolak. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau menjelaskan tentang an-nadar. Bagaimana ibadah nadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nadar itu adalah ibadah karena Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Karena mereka takut akan hari yang siksaannya berat, yakni di yaumul kiamah. Menunjukkan pada ayat tersebut bahwa bernadar adalah merupakan ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikhususkan hanya kepada Allah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa ala. Kemudian juga sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah bersabda barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia menunaikan nadar tersebut. Tetapi barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia menunaikannya. Naam. Apa itu nadar? Barakallahu fikum. Nadar adalah ilzamun nafs bil ibadah mutlaqan atau muqayyadan yaitu mewajibkan, mengilzamkan, mengharuskan diri sendiri untuk menunaikan suatu ibadah baik secara mutlak atau secara muqayyad, secara umum atau secara khusus atau dikhususkan. Maka itu pengertian daripada an nadhar Ketika seseorang telah mewajibkan dirinya dengan sesuatu ibadah, dengan sesuatu ketaatan, maka wajib dia menunaikannya. Wajib dia menunaikannya. Barang siapa yang tidak menunaikannya, maka dia berdosa. Karena dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah ibadah dengan mengilzamkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di dalam ayat yang telah saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang menunaikan nadarnya. Tidaklah Allah menguji sesuatu, melainkan itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Dan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seseorang menunaikan nadarnya kalau dia tidak bernadar. Menunjukkan nadar itu juga adalah perkara yang masyru' yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, para ulama menjelaskan bahwa nadar itu terbagi menjadi dua. Ada nadar yang mutlak, ada nadar yang muqayyad. Nadar yang mutlak adalah nadar yang tidak ada balasan yang diinginkan darinya tidak ada balasan yang diingkat dari nadar tersebut. Murni dia bernadar kepada Allah, membuat komitmen terhadap dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Berpuasa misalnya. Atau melakukan sholat tertentu. Sholat sunnah. Ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka orang yang telah melakukan nazar, mengilzamkan dirinya, wajib dia tunaikan. Barakallahu fikum. Ya, dan tidak boleh dia melalaikannya karena itu dosa. Nadar yang kedua, ini nadar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadar yang kedua yang muqayyad yaitu nadar yang diinginkan dengannya balasan. Seperti misalnya orang yang mengatakan saya berpuasa tiga hari, kalau saya diluluskan, misalnya jadi pegawai, sebagai contoh, maka ini ada kuyut, ada ikatan nazar, yaitu dia melakukan ibadah puasa kalau diberi balasan, yaitu kalau di, dia lulus dari PG, apa PNS misalnya atau pegawai tertentu. Maka ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustakhraju minal bukhl. Nadar yang seperti ini makruh. Makruh. Lebih afdal ditinggalkan. Karena tidaklah bersumber melainkan dari kebakhilan kata Nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam tidaklah bersumber melainkan dari kebahilan, Karena dia mau beribadah kalau diberi nikmat. Dalam hal ini lulus sebagai PNS atau nikmat-nikmat yang lainnya. Maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang bakhil, yang kikir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nadar yang seperti ini dikatakan para ulama makruh Adapun nazar yang masyru' yang dicintai oleh Allah adalah nazar yang tanpa ada balasan apapun. Tanpa ada imbalan dari itu. Dia melakukan nazar. Barakallahu fikum. Lalu dia komitmen dengan nazar tersebut. Naam. Walhasil nazar adalah salah satu jenis ibadah dari ibadah-ibadah di dalam syariatul Islam yang wajib dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bernadar tadi dengan nadar yang makruh, maka nadar sebagai zatnya nadar itu adalah ibadah. Dia tetap posisinya sebagai ibadah. Tetapi muncul hukum makruh karena sebab niat yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia melakukan sesuatu yang makruh dalam kaitannya ibadah nazar. Tetapi ketika dia telah terlanjur bernadar dengan nadar yang makruh ini tadi, maka wajib ditunaikan. Dia wajib menunaikannya. Karena dia telah bernadar. Barakallahu Makruh yakni ketika dilakukan tidak berdosa, namun ketika ditinggalkan berpahala. <clears throat> Ini namanya makruh tanzih. Ya, ada makruh yang lain, makruh tahrim. Yang dibenci secara bahasa itu adalah haram. Ya. Haram. Makruh tahrim namanya. <clears throat> Nah, ada makruh tanzih juga yang disebutkan sebagian ya ulama yaitu mentalak ya melakukan cerai atau talak itu makruh tanzih yakni sesuatu yang disyariatkan oleh Allah sesuatu yang disyariatkan tapi dibenci oleh Allah ya namun ini dikritik oleh sebagian ulama kita seperti Imam Al-Albani rahimahullah ya dan hadisnya dhaif karena itu bertentangan dengan kaidah syariah tidak mungkin sesuatu yang disyariatkan oleh Allah lalu bersamaan dengan itu dibenci ya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti itu dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ya maka hadisnya dhaif ya dan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kita bisa menjawab dari sisi yang sedang kita jelaskan tadi ini terkait dengan nazar. Nazar asalnya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Namun bisa jadi makruh. Ya, ketika orang yang bernadar itu niatnya dalam rangka mendapatkan imbalan. Ya. Lalu dia beribadah. Wallahu taala a'lamu dan yang saya yakini hadisnya dhaif. Naam, sehingga perkara talak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berdosa adalah yang mempermainkannya. Yang mempermainkannya maka itu berdosa. Dan pensyariatan talak dan segala syariat Allah pasti maslahat. Pasti maslahat dan menghilangkan mafsadah. Tetapi kadang-kadang yang keliru adalah pelakunya, orang-orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang dia melakukan suatu ibadah, suatu hal yang disyariatkan, menimbulkan mafsadah. Daripada maslahah. Itu kembali kepada pelakunya, bukan kepada syariatnya. Adapun syariat adalah sempurna dalam segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang masyru', hal yang disyariatkan. Termasuk juga poligami. Ya, bentuk poligami disyariatkan dalam Al-Qur'an. Ya, siapa yang mengingkari Al-Qur'an berbahaya. Tetapi terkadang menimbulkan mafsadah itu kembali kepada pelakunya, bukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keliru kalau sebagian wanita yang dicela adalah poligaminya. Ya, itu syariat yang telah tetap sampai hari kiamat di dalam Al-Qur'an, tidak akan dihapus. Barakallahu fikum, maka tidak boleh dicelah Itu adalah maslahah. Ya, pasti maslahat. Naam. Adapun mafsada itu kembali kepada pelakunya barakallahu fikum. Taib. Maka kesimpulan dari another bahwasanya dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dicintai oleh Allah wajib ditunaikan bagi orang yang bernadar wajib menunaikan apakah nadarnya nadar yang dicintai ataukah nadarnya nadar yang makruh kedua-duanya wajib ditunaikan kemudian nadar yang tidak boleh ditunaikan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an fala ya'sihi orang yang bernadar untuk berbuat dosa kepada Allah dengan maksiat maka tidak boleh dia menunaikannya karena itu dosa. Ya, walaupun dia telah bernadar, tetapi bentuk nadarnya itu adalah perbuatan maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Terus apa konsekuensinya? Tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah tub ilallah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Tidak ada kafarah, tidak ada diat atau denda. Tidak ada barakallahu fikum. Cukup dia bertobat kepada Allah karena dia telah melakukan nadar dalam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah. <clears throat> Hal yang berikutnya yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala adalah ibadah adzabhu yaitu menyembelih ibadah azabhu menyembeli ini juga ibadah yang agung di dalam syariatul Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalli li rabbika wanhar tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan wanhar yakni menyembelihlah demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu man dzabaha li ghairillah Allah melaknat orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini ada laknat ya. Orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyembeli adalah ibadah, memalingkan kepada selain Allah. Ini adalah syirik. Ya. Adapun terkait dengan menyembelih ini terdapat ya tafasil di dalamnya rincian-rincian barakallahu fikum yang wajib untuk kita ketahui yang insya Allah taala kita akan uh, menjelaskannya secara detail pada pertemuan yang akan datang biiznillah namun secara singkat sebelum kita tutup majelis kita bahwasanya menyembeli ini wajib ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan mengucapkan bismillah. Barang siapa yang menyembeli dengan menyebut nama selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Tidak boleh menyembeli dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Kalau misalnya menyembelih untuk nasikahan, ya, itu ada uh, apa pensyariatannya menyebut nama fulan anak yang dinasikahkan. Ya, tetapi itu setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengucapkan bismillah ya, kemudian dengan nama fulan bin fulan yang hendak dinasikahkan tadi. Adapun ketika tidak menyebut nama Allah lalu menyebut nama si fulan saja, maka ini menjermuskan pelakunya ke dalam kesyirikan waliyadzubillah. Ya. Barakallahu fikum. Adapun menyembeli untuk orang yang meninggal walaupun menyebut nama Allah kemudian menyebut nama yang meninggal ini haram. Dan ini sangat berbahaya. Kita akan terangkan insyaallah taala hukum yang terkait dengannya. Apakah itu syirik atau tidak? Ya, karena dia masih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.